Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jaya Negara. Tangkap Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Cinta Membawa Maut. Dalam seri ke-252 ini, didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Patriawati sebagai Sitangsu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Si Tangsu. Apa, Kakang? Ada apa? Oh, barangkali kita terpaksa menunda perjalanan ke desa Kanding. Oh, mungkin kita bisa tinggal di lereng Bukit Sunyagara ini. Sehari atau dua hari lagi. Itu tidak menjadi soal, Kakang. Aku akan terus merawat lukamu sampai sembuh. Dan setelah itu, kita bisa bersama-sama meneruskan perjalanan ke desa Ganding. Kakang Rakuti. Kakang Rakuti. Aku sangat mencintaimu. Aku ingin membuat hidupmu bahagia. Kau percaya bukan? Kau percaya aku sangat mencintaimu, Kakang? Si Tangsu memeluk Rakuti erat-erat. Wanita cantik itu menciumi wajah suaminya sambil mencucurkan air mata. Rakuti dapat merasakan desah nafsu istrinya yang lembut dan harum. Dan mereka pun berpelukan sesaat lamanya. Oh, si Tangsu. Si Tangsu istriku. Oh, Kakang Rakuti. Oh. Kakang Rakuti suamiku. Awan putih berenang-renang menyeberangi angkasa ke sebelah utara. Beberapa ekor burung layang-layang terbang rendah. Angin mengalir sejuk menyapu pohon-pohon di lereng bukit Sunyagara. Rakuti duduk di depan mulut goa, di atas sebongkah batu. Sementara si Tangsu sibuk membersihkan semut-semut kecil yang mengerubuti setangkai buah darsana pala di pangkuannya. Oh, banyak sekali semutnya. <laughs> Kalau buah-buahan banyak semutnya, itu tandanya buah itu manis rasanya. Oh, di mana kau peroleh buah darsana pala itu, si Tangsu? <laughs> Di belakang gua ini banyak tumbuh pohon darsana pala, Kakang. Beberapa di antaranya mulai berbuah dengan lebatnya. Lihatlah, Kakang. Merah sekali warnanya. Coba. <laughs> Aku ingin mencicipinya. Ini, Kakang. Aku sudah pilihkan yang besar-besar dan matang. Yang ini mungkin banyak ulatnya. <laughs> yang busuk jangan dimakan si Tangsu. <laughs> Biarlah yang agak busuk menjadi bagianku. Sedangkan yang bagus dan indah akan kupersembahkan untuk suamiku. Ayolah, Kakang. Makanlah. Kita makan saja bersama-sama. Hmm? <laughs> Lumayan untuk mengganjal perut kita yang kosong. Ayo. Bagaimana rasanya lenganmu sekarang, Kakang? Apakah masih nyeri? Hmm, tinggal sedikit lagi. Barangkali besok pagi kita sudah bisa meninggalkan lereng Bukit Sunyagara. Bukit Sunyagara. Rumah yang sunyi. Ada apa? Mengapa wajahmu tiba-tiba diselimuti mendung? Ah, tidak apa-apa, Kakang. Tempat ini sangat mempesona hatiku. Aku senang kita memperoleh kesempatan untuk tinggal beberapa hari di lereng bukit ini. Desa Ganding tidak kurang indahnya, bukan? Di sana juga banyak buah pala. Bahkan di desa Ganding, kita bisa melihat padi-padi mulai menguning. Dan anak gembala menuntun kerbaunya di tepi pematang. Iya, desa Ganding memang indah sekali. Tapi apa artinya keindahan itu jika kita hidup terpisah? Kalau kita sudah kembali hidup di desa Ganding, kita tidak akan terpisah atau berpisah lagi. Kita akan hidup bahagia, hidup berdua selama-lamanya si Tangsu. Ini janjiku padamu. Mengapa kau memilih desa Ganding dan kembali hidup bersamaku, Kakang? Itu sudah menjadi keputusanku. Iya, tapi mengapa? Karena aku mencintaimu. Kau memilih kembali ke desa Ganding karena mencintaiku. Iya. Jadi kau ingin membuat bahagia orang yang kau cintai. Begitukah kakak? Kalau aku mencintai seseorang, aku ingin membuat hidup orang itu menjadi bahagia. Kau benar. Kau benar sekali. Aku setuju pendapat seperti itu. Kita memang harus membuat hidup bahagia orang yang kita cintai. Kita tidak boleh memikirkan kebahagiaan diri kita sendiri. Sementara orang yang kita cintai justru merasa terkekang dan menderita. Aku sangat mengharapkan kita bisa hidup bahagia bersama-sama. Aku juga mengharapkan yang sama, Kakang. Mudah-mudahan para dewata agung melimpahkan karunia-Nya dan mengabulkan harapan kita ini, Kakang. hari yang cerah itu, Rakuti menghabiskan waktunya untuk menikmati pemandangan yang indah bersama si Tangsu. Mereka berjalan-jalan di tepi lereng sambil bercakap-cakap tentang berbagai hal. Kadang kala terdengar gelak tawa mereka menunggah kesunyian alam. Kakak, kau menggoda aku. Kau memang pantas digoda setiap laki-laki istriku kau tahu mengapa? Karena kau cantik. <laughs> Di kota Praja Majapahit -hmm. banyak perawan cantik, Kakang. Oh, oh. Kau dapat dengan mudah memikat hati mereka. <laughs> Memang banyak perawan cantik di kota Raja Majapahit. Tapi istriku lebih cantik. Oh, kakang, <laughs> hmm? lihatlah. Dua ekor burung layang-layang terbang melintasi lembah. Mereka pasti burung jantan dan betina. Yang betina terbang lebih cepat, Kakang. Yang jantan mengejarnya dan dia pasti akan dapat menangkap pasangannya. Nah, lihatlah, yang betina mulai terbang rendah. Aduh, Kakang, dia sudah menangkapnya. Dia sudah menangkap istrinya. Oh, aduh, oh, Kakang. Oh, maaf, aku lupa, Kakang. Aku tidak sengaja mencengkram lengan kirimu. Sekarang, aku akan mencengkram tubuhmu. Oh, kakang. Ah, istriku. Kakang Rakuti, dekaplah Dekaplah si Tangsu dan jangan kau lepaskan kembali, kakak. Kau adalah burung betina aku si Tangsu. Kalau aku melepaskanmu dan kau terbang jauh, aku akan menangis sepanjang hidupku. Oh, aku bahagia sekali. Aku belum pernah merasakan jantungku berdetak bahagia seperti sekarang ini. Lihatlah, kakak, Dengarlah jantungku. Dengarlah suara bahagia yang bergema di rongga dadaku, Kakang. Malam harinya, karena merasa sangat lelah, Rakuti membaringkan tubuhnya di atas lempengan batu. Sebentar kemudian dia sudah terlelap dalam tidur yang nyenyak. Si Tangsu terbaring di sebelahnya. Tapi mendadak si Tangsu terbangun. Perlahan-lahan dia duduk. Tangan kanannya menjamah rambut Rakuti yang ikal dan panjang. Rakuti menggeliat membalikan tubuhnya ke dinding goa. Si Tangsu merenung sedih. Pandai sekali suamiku ini menyembunyikan perasaannya. Aku tahu. Aku dapat membaca nada-nada kecewa yang memancar di matanya setiap kali bertatapan. Aku tahu dia kecewa. Oh, Kakang Rakute, kau tidak mungkin bisa hidup seperti dulu lagi. Aku tidak akan membiarkanmu menyiksa diri seperti itu tidak boleh menjadi seorang istri yang hanya ingin memperoleh kepuasan diri sendiri. Ya, itu tidak adil namanya. Baiklah kakak, barangkali memang sudah nasib kita. Baiklah, aku rela. Aku rela kau pergi. Sebab kau pergi bukan untuk mengejar sesuatu yang hampa, melainkan untuk merebut sebuah cita-cita cita-cita seorang laki-laki sejati. Kakang, Kakang Rakuti, dia benar-benar sudah tidur nyenyak. Oh, gagah sekali suamiku ini, seorang laki-laki yang perkasa, dan dia akan semakin bertambah gagah jika mengenakan sebuah mahkota di kepalanya dia akan semakin berwibawa dan perkasa jika duduk di atas singgah sana. Baiklah kakak, aku hanyalah seorang wanita, seorang wanita yang kebetulan menjadi istrimu. Apa yang dapat dilakukan seorang istri yang lemah dan tidak berdaya ini, kecuali berkorban untuk kebahagiaan suaminya? Baiklah kakak. Jangan khawatir. Aku akan membantumu. Lihatlah kakak. Aku akan mencium keningmu. Ini sebagai bukti bahwa si Tangsu amat mencintaimu. Si Tangsu dilahirkan hanya untuk mencintai Rakuti. Dan cintaku ini ternyata sangat mahal harganya. Si Tangsu merundukkan wajahnya perlahan-lahan. Kemudian dengan bibir gemetaran, dia mencium kening Rakuti. Selanjutnya si Tangsu berdiri dan berlutut di dekat kaki suaminya. Dan lihatlah Kakang Rakuti. Aku akan mencium telapak kakimu. Ini sebagai bukti bahwa aku ingin berbakti kepada suamiku. Aku ingin mengangkat derajat suamiku setinggi-tingginya. Dan mudah-mudahan keinginanku ini dikabulkan para dewa. Lihatlah kakak. Diam sajalah. Tidurlah dengan nyenyak kakak. Kembali si Tangsu membungkukkan wajahnya. Dan dengan bibir gemetaran, dia mencium telapak kaki Rakuti satu persatu. Selanjutnya rambutnya yang panjang dan hitam dipergunakan untuk mengusap-usap kaki suaminya. Seolah-olah kaki itu merupakan barang yang paling berharga di dunia ini. Sambil mengusap, si Tangsu meneteskan air matanya yang hangat. Selamat tinggal suamiku. Biarlah si Tangsu pergi. Biarlah istrimu supaya kau memperoleh jalan yang lapang untuk memenuhi panggilan seorang laki-laki sejati. Selamat tinggal, Kakang Rakuti. Aku terpaksa menempuh jalan ini. Selamat tinggal. Selesai mengusap telapak kaki Rakuti dengan ujung rambutnya, Sitangsu perlahan-lahan berdiri Kemudian tangannya meraih tombak Patmayoni, dan wanita itu pun perlahan-lahan menyelinap keluar ruangan goa. Rakuti malam itu tidur dengan nyenyak pakaikan sebatang pohon. Dia terjaga begitu merasakan wajahnya menjadi hangat oleh siraman cahaya matahari yang menembus mulut goa. Mata Rakuti menjadi silau. Dia melihat langit biru terbentang di kejauhan. Si Tangsu. Si Tangsu? Hmm. Mungkin dia pergi mencari buah-buahan di lereng bukit. si Tangsu. Bagaimana aku harus kehilangan seorang istri yang cantik dan setia seperti si Tangsu? Dewata Agung, terima kasih atas kemurahan hatimu. Terima kasih karena kau telah memberi Rakuti seorang istri seperti si Tangsu. Untuk sesaat lamanya Rakuti menunggu. Tapi si Tangsu masih juga belum muncul. Akhirnya Rakuti melangkah ke halaman goa. Si Tangsu! Si Tangsu! Hmm. Hatiku tidak enak. Jangan-jangan si Tangsu pergi jauh. Jangan-jangan dia mendapat bahaya di jalan. Si Tangsu! Si Tangsu! Si Tangsu! Dada Rakuti menjadi berdebar-debar. Dia sudah mencari istrinya di seputar goa. Pandangan matanya menyapu ke sana kemari, tapi dia tak melihat seorang pun manusia di sana sini. Dia hanya melihat pohon-pohon liar tumbuh di sepanjang lereng dan daunnya berkibar tertiup angin pegunungan. Akhirnya Rakuti kembali ke ruangan goa dan dia memutuskan untuk menunggu kehadiran istrinya. Mendadak Rakuti melihat tiga lembar daun lontar terselip di bawah sebuah batu yang sangat licin. Rakuti tersentak. Rontal itu berisi tulisan-tulisan yang dikuratkan dengan terburu-buru. Tapi jelas dia dapat mengenali tulisan si Tangsu istrinya. Dengan tangan gemetar, Rakuti mulai membaca lembaran rontal yang pertama. Ratih, aku sudah seringkali berkata bahwa kau bisa berdusta kepada siapa saja, tapi janganlah kepada istrimu. Aku tahu kau kecewa. Mungkin kekecewaanmu sangat dalam dan menyakitkan. Dan mungkin seumur hidupmu kau tak akan mampu melupakan cita-cita yang besar dan megah itu. Mengapa kau harus mencampakkannya? hanya karena seorang wanita desa seperti Stangsu. Jangan, Kakang. Itu tidak benar. Tidak adil. Laut butuh gelombang. Tungku membutuhkan api yang bernyala-nyala dan seekor burung layang-layang butuh sayap untuk terbang menembus langit yang tinggi. Bagaimana Kakang Rakuti bisa hidup tanpa cita-cita? Kau pasti akan menderita karena hidup dalam kebohongan dan kebodohan. Kakang Rakuti, aku menyadari bahwa akulah yang menjadi rintangan cita-citamu itu. Akulah duri penghalang bagimu untuk memetik mawar kehidupan yang berkembang dengan indah. Karena itu aku harus tahu diri. Aku tidak boleh mengakui kebahagiaanku sendiri. Sementara orang yang kucintai tercampak ke dalam penderitaan yang gelap dan mengerikan. Aku sangat mencintaimu, Kakang. Aku setuju dengan pendapatmu bahwa setiap orang harus berusaha membuat bahagia hidup orang yang dicintainya. Aku pun demikian. Aku ingin membuat hidupmu bahagia. Apa artinya kita hidup bersama-sama sebagai suami istri? Sementara suamiku meratapi cita-citanya sepanjang siang dan malam. Tidak, Kakang. Aku sudah bertekad untuk mengalah. Cinta memang membutuhkan pengorbanan. Kadangkala pengorbanan itu sangat besar. Tapi cinta menjadi sangat tidak berharga jika para pelakunya hanya mau menang sendiri. mengikuti meletakkan lembaran rontal yang pertama, dan sekarang dia mulai membaca lembaran yang kedua. Di situ si Tangsu menulis, Kakang Rakuti, kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Tak ada yang salah di antara kita. Barangkali memang sudah menjadi bagian dari nasib kita yang malang. Barangkali ini memang sudah menjadi kehendak Dewata Agung. Karena itu, kita harus menerimanya dengan tabah. Kakak Rakuti, aku sangat mencintaimu, kakak. Dan aku sanggup melakukan apa saja demi kebahagiaan kakak. Tangan Rakuti gemetar selama membaca aksara-aksara yang ditulis si Tangsu. Wajahnya tegang, dadanya gemuruh, dan matanya menjadi panas. Setetes demi setetes air matanya keluar membasahi pipinya yang kasar. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apalagi yang ditulis si Tangsu dalam lembaran rontal berikutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Thank you.